Bismillah, innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyiati a'malina May yahdihillah falamudillalah Wa may yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan Ba'dal Asr hari ini hari Sabtu 24 April 2021 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Salati Tarawih wal Witr yang mana pada sesi sekarang ini sesi ke-26 masih dalam permasalahan soal jawab maka sebelum kita masuk kepada kajian Dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. قال المؤلف رحمه الله أن رجل أن ابن محيرز عن ابن محيرز أن رجلا من بني كنانة يدعى يدعى المحتجي سمع رجلا سمع رجلا بالشام يثنى أبا محمد يقول الوتر واجب قال المخرج فرحت إلى عباده بن الصامت فاعترضت له وهو رايح إلى المسجد فأخبرته بالذي قال أبو محمد فقال عبادة كذب أبو محمد كذب أبو محمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على عباده من جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن ليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة حديث صحيح عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحكم كصلاة جنب المكتوبة ولكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن حديث حسن غيره وعن عبد الله بن وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن فقال أعرابي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وقال ابن مسعود ليس لك ولا ليس لك ولا لأصحابك وفي رواية لست من أهله حديث حسن غيره وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصلوا يا أهل القرآن حديث حسن غيره قال قال ابن رحمه الله الباب الرابع استحباب صلاة الوتر عن طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأله عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا تطوع إلا تطوع إلا تطوع متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى أهل اليمن فقال له إنك تقدم من أهل إنك تقدم قوما قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يعبد الله فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قال أن الله قد فرض عليهم خمس سنوات في يومه وليلته متفق عليه عن ابي امامه رضي الله عنه قال اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع فقال الا الا انكم الا لعلكم نتعوني بعد عامكم هذا فقام اليه رجل فقال يا رسول الله يا رسول الله قال لتعهد إلينا قال لتعهد إلينا فقال اعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وحجوا بيت وحجوا بيتكم وأدوا زكاتكم غيبة بها أنفسكم تدخلوا الجنة حسن الغيري عن حسن الغيري أبو بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثر على راحلته قال المؤلف حفظه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حبها احدكم ولم يؤثر فليؤثر حسن لغيره ان رجلا حدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اني افتحت ولم يؤثر فقال انما الوتر بالليل قال يا نبي الله اني افتحت ولم اؤثر فقال فاؤثر حديث هذا Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala Nabi wa qala وبأن أنا حتى أوتي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا ادعهن لا ادعهن في السفر ولا هدر رمت الجهال وصوم ثلاثه ايام من كل شهر وان انا ما الا على البيت الا على البيت حسن طيب عن عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤثر على راحلته متفق عليه بسم الله قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الثاني شروط صلاة التراويح والوتر الشرط الأول الشرط الأول الشرط الأول الإسلام كما قال الله تعالى وما منعهم أن تقبل نفقاتهم إلا أنهم كفروا لله ورسوله وقال الله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماء اشتدت به في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء وقال الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك وقال الله تعالى عملك وقال الله تعالى ولو أشركوا ليحبط عنهم ما كانوا يعملون وقال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط فقد حبط عمله وقال الله تعالى إن, إن الذين آمنوا بالله و إن الذين آمنوا بالله و وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم وما وما منعهم إلا وما منعهم وما منعهم إلا أن تقبل إلا أن تقبل إلا أن تقبل وما منعهم إلا أن تقبل ماشي ماشي وما هات يدك ما تحفظ انت سواء قال المؤلف رحمه الله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله وقال الله تعالى مثل مثل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد وقال الله تعالى Layak asraf kala layak bakal kamaru Wakala Allah Taala, walau tu walau asrafu lahadika alaikum lahadika anhum ma kanu ya'lamun. Malun. يعملون قال المؤلف رحمه الله تعالى أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا نبي الله إني أصبحت ولم ولم أوتر قال إنما الوتر بالليل قال يا قال يا نبي الله قال إني أصبحت ولم ولم أوتر قال فأوتر That's what Assalamualaikum Ustaz Sa'id. Semoga Ustaz selalu dijaga Allah dan dimudahkan segala urusan dakwahnya. Setelah dijelaskan tentang disyariatkan kunut zikir dan dilaksanakan di pertengahan Ramadan. Mohon Ustaz jelaskan mana lafaz-lafaz yang sahih dan lafaz yang dhaif. Barakallahu fiik Ustaz. Fik barakallah. Mubarakallahu fikum jami'an. Bismillah untuk lafad-lafad marfu dari Nabi yang sabit. Maka telah datang dari riwayat Al-Hasan Ibnu Ali. Maka perlu diketahui bahwa doa kunutul witer dia adalah sunnah. Dan di sini pertanyaannya mengarah kepada lafat-lafat yang sahih. Maka ini menandakan bahwa penanya sangat berhati-hati. Karena permasalahan doa kunut kita melaksanakannya di dalam sholat Dan kita nata abad beribadah kepada Allah dengan lafad-lafad yang ada di dalam sholat itu maka ghalabatu dhon kita menyebutkannya dengan lafad-lafad yang sahih bukan lafad yang doif karena al witr adalah adkar di dalam sholat maka labu dabil mutabaah harus kita melaksanakannya dengan mutabaah sesuai hadis yang bersifat umum yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Malik ibnul Al-Khuwairith Sallu kama ra'aitumuni usolli Salatlah kalian seperti kalian melaksanakan salat seperti kalian melaksanakan aku salat maka yang pertama yang sabit lafadznya di dalam hadis Hasan Ibnu Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Huzaimah dari jalan Israel dan Zuhair dan Syarik Indah Ibnu Majah dan Abi Ahwas diriwayatkan atau Broni dan Abi Bakar Ibnu Ayas yang saduk dan Sufyan al tsauri dan Hamzah Ibnu Zayyad dan Hamzah al zayyad dikeluarkan Al-Asbahani dan juga Musa ibnu Uqbah dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Hakim. Maka delapan rawi ini semuanya meriwayatkan dari Abi Ishaq As-Sabi'i, dari Buraid, dari Abil Haura, dari Al-Hasan Al-Basri dengan lafad yang sama. Bahwa telah meriwayatkan kepadaku kakekku agar aku membacanya di kunutul witr. Apa bacaannya? Allahumma hdini fi man hadait. wa afini fi man afait. Watawallani fi man tawalait. Wabarik li fi Wa Waqini syarra ma qadait. inna taqdi wa la yuqdu alaik. Innahu la yadillu man walait. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini lafad yang sahih dan setelah kami bahas Abu Ishaq As-Sabi'i dia mudallis namun telah diikuti oleh anaknya Yunus dan anaknya Yunus di sini dalam keadaan saduk hasanul hadis Maka diriwayatkan dari berbagai jalan dari Mu'amal ibnu Ismail, diriwayatkan ibnu Hibban dan Muhammad ibnu Ja'far Gundar di ibni Abi Asim dan Amr ibnu Marzuk dan juga Utsman ibnu Umar di Sunan Ad-Darimi dan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan di Musnad At-Tayalisi keenam rawi ini semuanya meriwayatkan dari Subah wa Yunus ibni Abi Ishaq seperti diriwayatkan Imam Ahmad. Dan juga Al-Ala ibnu Soleh dan Al-Hasan ibnu Ubaid dan Al-Hasan ibnu Ammarah yang kelimanya meriwayatkan dari Buraid dari Abil Haura dari Al-Hasan. Dan di jalan Al-Bayhaqi dari Musa ibnu Uqbah, dari Hisam ibnu Urwah, dari Aisyah. Maka telah datang juga jalan dari Aisyah. Dan juga telah datang dari riwayat Ibnu Abbas yang pernah kita bahas. Maka semuanya meriwayatkan dengan lafad yang kami sebutkan tadi. Dan di beberapa riwayat disebutkan, tadi sudah kami jelaskan lafad yang sahih. Kemudian ada tambahan wala ya'izzu man adait. Dan lafaz innahu la yadhillu man walait. Maka dua lafaz ini pun lafaz yang sabit. Dengan adanya beberapa riwayat yang sahihah. Kemudian apa lafaz yang dhaif? Di sana ada beberapa lafad. Lafad yang do'if. Yang kita katakan do'if karena datang dengan lafad yang berkesendirian. Dan sanadnya tidak kuat. Pertama, lafad tambahan wasallallahu ala nabi Muhammad. dan juga lafaz astagfiruka wa atubu ilaik dan lafad laman jaminka ila ilaik. Ini tiga-tiganya tidak sabit. Maka untuk lafad tambahan salah kepada Nabi, selalu permasalahan salah kepada Nabi terdapat tambahan. Karena memang salah kepada Nabi adalah perkara yang baik. Namun dalam beberapa ibadah yang memang tidak dimasukkan salah kepada Nabi, maka tidak boleh ditambah. Maka tambahan membaca kunut Allah mahdina fiman hadait wa Nabi fiman afait kemudian wasallallahu ala nabi Muhammad maka ini tambahan. Yang mana tambahan ini ada di Sunan An-Nasai. Yang mana sanadnya adalah dari jalan Abdullah ibnu Ali Anil Hasan ibni Ali. Tidak melewati jalan Bureid dan Abil Haura, tidak. Tetapi dari jalan Abdullah ibnu Ali dari Al Hasan ibnu Ali langsung. Yang mana disebutkan oleh Al Hasan ibnu Ali bahwa Nabi mengajariku doa sama lafadznya Allah mahdini nifiman hadait namun di akhirnya disebutkan wasallallahu ala nabiyina Muhammad. Maka tambahan wasallallahu ala nabiyina Muhammad tambahan yang dhaif tidak bisa kita pakai. Kenapa? Karena berkesendirian Abdullah ibnu Ali dari Al Hasan ibnu Ali. Maka Abdullah ibnu Ali bin Husain ibnu Ali dia majhulul hal diriwayatkan oleh al-jamaah tetapi tidak ditausik oleh para ulama kecuali tausiknya Ibnu Hibban. Maka riwayatnya dari Al-Hasan dengan tambahan wa sallallahu ala nabiyina Muhammad tidak sahih. Dan telah didoibkan juga oleh para ulama. Seperti berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya Nataijul Afkar Hada hadithun asluhu hasan. Raul min tarik muta'addidah anil hasan. Lakin hadihi ziyadah fi hada sanad goribah. La yathbut. anna Abdullah ibn Ali la yu'raf. Dihukumi oleh al hafid Ibnu Hajar ilahnya Abdullah Ibnu Ali la yu'raf bimakna majhul. Maka tambahan ini tambahan yang doif. al hafid Ibnu Hajar pun menghukumi dengan doif. Maka begitu pun di tahdibu tahdib berkata al hafid wa riwayatuhu anil Hasan lam yasbut. Bahwa periwayatan Abdullah ibnu Ali dari Hasan ibnu Ali dengan tambahan salam ala Nabi tidak benar. Maka ini tambahan yang pertama sehingga jika kita nanti menggunakan sunnah ini agar tidak menyebutkan di akhirnya wasallallahu ala nabiyina Muhammad Dan lafaz yang kedua tambahan astaghfiruka wa atubu ilaih Aku meminta ampun kepadamu dan meminta taubat kepadamu. Jelas lafaz ini lafaz yang baik. Namun seperti tadi salah kepada Nabi dan lafaz-lafaz yang merupakan doa yang baik jika memang tidak datang dari sunnah maka kita tidak melafatkannya. Karena kunutul witer adalah ibadah yang kita baca di dalam sholat witer. Maka dia harus mempunyai amalan yang sahih saja. Maka lihat bagaimana kita sangat taharrok. Dengan permasalahan-permasalahan sunnah. Tidak mentang-mentang, ah kunut witer kan sunnah. Ibadah. Ya sudah apa saja tumplek dimasukkan doa Allahumma zawijni pun dimasukkan ya Rob Allahumma hdina fiman hadait wa zawijni ada hudifah gitu atau Bang Haris <laughs> si Ramadan aduh aduh imam <laughs> kita mengaminkan al-muhim tambahan-tambahan meskipun doa itu baik kama awalan salat ala nabi memberikan salawat kepada nabi baik seperti hadis yang banyak diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Man sallallahu alayya sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang bersalawat kepadaku satu saja, maka akan bersalawat kepada yang mempersalawatkanku dibalas sepuluh salawat. Alhasil, taharra di dalam al al-fad ini juga menghidupkan sunnah. Kenapa? Karena kalau dibiarkan, Orang-orang akan menambah dan menambah dan menambah. Akhirnya doa kunut Allahumma hdina man hadait yang dari Hasan Ibnu Ali bertambah menjadi banyak. Dimasukkan apa saja. Dan di sana nanti akan ada pembahasan bolehkah mengganti <coughs> lafaz dari Hasan Ibnu Ali dengan lafaz yang lain? Jawabnya boleh, bukan bid'ah. Selama ada sunnahnya. Dan ada sunnahnya juga selain dari ini. Namun jika kita menggunakan lafaz dari Hasan ibnu Ali, maka di sini ditambah dengan lafat-lafat yang lain yang menyelisihi dari sunnah Hasan ibnu Ali, maka hukumnya juga tidak warid, tidak dibaca. Maka telah datang riwayat dikeluarkan oleh Ibnu Abi Asim di kitabnya Al-Ahad wal Mathani dari periwayatan Aisyah bukan dari Hasan ibnu Ali. Tetapi dari sahabiah Aisyah. Maka di sanatnya disebutkan dari Abdullah ibnu Syabib ibnu Khalid amba'ana ibnu Abi Aus haddatsani Muhammad ibnu Ismail haddatsani Ismail ibnu Ibrahim an Musa Uqbah an Hisham an Abihi an Aisyah dari Aisyah Kemudian Aisyah menanyakan dari Al Hasan Al Bas Al Hasan ibnu Ali. Maka ditanyakan kepada Al Hasan ibnu Ali tentang witir dikatakan alamani Rasulullah bahwa Nabi mengajari aku untuk mengatakan doa di dalam witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa barik li fi ma Terus sampai di, di ujungnya Tabarokta Rabbana wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadihi ziyadah astagfiruka wa atubu ilaik. Tentunya doa yang baik karena meminta diampuni dosa dan bertobat kepada Allah. Namun dari riwayat-riwayat yang lain ternyata tambahan ini tambahan yang kita tidak bisa untuk mensoihkannya. Karena di dalam sanad ini berkesendirian Abdullah bin Syabib maka dia itu rawi yang doif. Khusus diriwayat dari gurunya Ibnu Abi Uwais. Dan lafad yang ketiga, laman jamin jaminka ila ilaik. Maka hadis ini ziyadah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mandah di kitabih Tauhid. dari jalan Abdurrahman ibnu Abdul Malik Haddatsani Ibnu Abi Fudaik an Ismail Ibnu Ibrahim dari Musa Ibnu Uqbah dari Hisam Ibnu Urwah dari bapaknya dari Aisyah dari Al Hasan. Masih riwayatan Al Hasan dari masih periwayatan Aisyah dari Al-Hasan Ibni Ali. Maka di sini Abdurrahman Ibnu Malik dia rawi yang doif Dan juga Abu Bakar Ibnu Abi Daud dhaif. Maka dari sini tiga lafaz yang tidak usah ditambah. Maka inilah lafad-lafad yang sahih kalau ditanyakan kepada kita, kenapa di sini antum mendoifkan beberapa lafad-lafad yang tiga tadi? Padahal di pertanyaan yang lalu, antum beristidlal dengan hadis riwayat Aisyah dari Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Kita jawab, kita beristidlal tentang subutnya riwayat Al-Witr. Bahwa doa ini pada kunutul witr Adapun dalam permasalahan beberapa alfat maka kita lebih terperinci lagi. Sehingga kita doifkan lafad-lafad yang tidak diinginkan. Maka inilah dari lafad-lafad yang doif. Sehingga diulangi lagi. Jika kita hendak melaksanakan kunut Twitter, maka bacalah lafad yang sahih. Saya ulangi lagi lafad yang sahih, dihafal agar nanti kita sholat Twitter mulai malam ini boleh kita membaca doa Twitter. Dibaca Allahumma dini fi man hadait. Kemudian masalah faidah. Di beberapa riwayat ada domir yang bersifat umum. Nahnu. Berarti Allah mahdina fiman hadait. Dan di riwayat yang masyhur dengan mufrad Allah mahdini fiman hadait. Di sini banyak fatwa dari para ulama seperti Syekh kami Mukbil dan Syekh Ibnul Utsaimin dan yang lainnya. Jika kita mengucapkan doa di saat sholat tarawih dan makmum juga di belakang kita mengaminkan maka lebih baik dibaca doa yang riwayatnya umum. Maka ini nasihat kami kepada imam-imam agar membaca doa witir dengan lafad yang umum. Di riwayat Allah Mahdini wahunaka riwayat Allah Mahdina maka yang dipakai Allah Mahdina. Lima ada. Kenapa? Karena yasmul. Karena menyeluruh. Masuk doa ini kebaikan kepada diri imam dan kepada para makmum dan yang mendengarnya. Namun kalau imam mengatakan Allahumma hdini, wahai Allah berikanlah aku hidayah dan juga wa'afini dan berikanlah aku kesembuhan. Diaminkan oleh makmum, makmum mikir, ini imam egois banget. Kita mengaminkan amin amin, doanya untuk dirinya. Wahai Allah berikanlah aku ibadah, uh, hidayah, wa'afimi fiman afait, tawallani fiman tawalait, wabarikli diberkahi kepadaku. Wah ini imamnya doanya untuk sendiri minta diaminkan oleh kita. Namun jika dibacanya dengan lafad umum. Allahumma hdina fiman hadait. Wahai Allah berikanlah hidayah kepada kami. Ihdina nahnu. Wa'afina fiman afait. Dan sembuhkanlah kami. Wa tawallani fiman tawallait. Dan juga dekatlahlah kami Wa barik li man a'tait. Dan juga berikanlah barakah kepada kami wa barik lana fima a'tait. Maka di sini lebih baik. Jadi nanti insya Allah kalau dipakai, dipakai dengan lafad yang bersifat umum dengan domir nahnu. Maka yang sahih, kita ulangi lagi. Kita ganti dengan domir nahnu. Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina fi man tawalait. Wa afiyuna fi man afait. Wa tawallana fi man tawalait. Tawallana bimakna ihfadna. Wa barik lana dan berikanlah barokah kepada kami. Fi man a'tait. Selesai. Adapun yang lainnya. Wa kini syarra maqadait. Fa inaka taqdi wala yuqda alaik hadal an madah. Nanti akan kita bahas di sini dari segi permasalahan doa dan pengaminan. Atau nanti di soal jawab kalau kita bahas soal jawab. Maka inilah lafad-lafad yang sahih. Dan juga datang riwayat tambahan wala ya izuman adait. Dan ada tambahan wa innahu la yazillu man walait. Ini boleh. pun lafaz-lafaz yang dhaif di akhirnya disebutkan wa sallallahu ala nabi Muhammad ini dhaif.